Kita diberi kesempatan, diberi kesehatan dan umur untuk terus berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan masih Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah terbesar kepada kita yaitu anugerah iman, Islam dan anugerah at-tamassuk bis sunnah berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam terlebih nikmat yang sangat-sangat besar yaitu nikmat kesempatan dan waktu luang untuk mengkaji dan mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala agama Islam yang dibawa oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Masih kita dalam hadis tentang kisah taubat dari sahabat Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah sampai pada penggalan kisah tersebut di mana setelah Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu berkata jujur kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apa adanya tentang alasan kenapa dia tidak ikut serta dalam perang Tabuk. Dia jujur dengan menyatakan bahwasanya dia tidak memiliki kendala, dia tidak ada uzur, bahkan ketika itu dia memiliki kekuatan, kemampuan dan juga memiliki perbekalan yang cukup. Namun demikian, syaitan senantiasa berupaya menggelincirkan seorang hamba, memalingkan seorang hamba dari ketaatan kepada Allah. Syaitan tidak akan pernah berhenti dan puas melihat hamba-hamba Allah komitmen istiqamah di atas ibadah, di atas tauhid, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kemudian setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kaum muslimin untuk menyikapi Kaab bin Malik dan dua sahabat yang lain radhiyallahu anhum tidak berbicara kepada mereka tidak menyampaikan salam dan demikian bersikap keras kepada tiga sahabat yang mulia ini dan kaum muslimin melakukan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan apa yang dibimbingkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tentunya bimbingan Nabi itu adalah bimbingan yang terbaik. Tidak kemudian kita katakan wah Nabi kejam, Nabi keras. Tidak. Apa yang dilakukan oleh Nabi itu ada hikmahnya, ada maslahahnya. Demikian. Maka kemudian Ka'ab bin Malik melanjutkan ceritanya setelah dia mulai dijauhi oleh kaum muslimin, disikapi dengan sikap yang lain, tidak sebagaimana biasanya sampai-sampai beliau radhiyallahu anhu Ka'ab bin Malik menyatakan bumi ini terasa asing bagiku. Seakan-akan bumi ini bukan bumi yang pernah aku hidup Seakan-akan kota Madinah ini bukan kota yang aku pernah huni, tinggal di sini, asing. Nah, luar biasa. Kemudian beliau Ka'ab bin Malik seorang sahabat muda yang masih kuat mentalnya, mentalnya kokoh, baja, maka beliau tetap keluar berinteraksi, bermuamalah dengan kaum muslimin, datang ke pasar. Namun tetap mereka bersikap baik kaum muslimin menyikapi beliau dengan sikap yang lain, sikap yang keras. Dingin kepada Ka'ab bin Malik. Sementara dua sahabatnya tetap berada di rumah dalam keadaan menangis dan sedih, menyesali apa yang mereka lakukan. Qala Wa'ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka suatu ketika aku pun datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa usallimu alaih, aku pun menyampaikan salam kepada beliau. Wa huwa fi majlisihi ba'da shalah. Dalam keadaan Nabi sedang berada di tempatnya setelah beliau menunaikan salat. Setelah menunaikan salat Nabi duduk di masjid. Maka Ka'ab bin Malik datang sengaja mendekati Nabi, menghampiri Nabi menyampaikan salam kepada Nabi. Nah, Kak bin Malik tidak kemudian sudahlah ya, saya disikapi seperti itu. Ya sudah, terserah. Saya mau sendiri saja, bebas saya. Tidak. Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu tidak mau mengorbankan agamanya, tidak mau mengorbankan imannya karena dia tahu ini adalah rasul. Dia yakin bahwasanya apa yang dilakukan oleh Rasul itu adalah benar. Datang dari wahyu Allah. Sikap Nabi itu bukan sikap beliau sendiri, tapi itu berdasarkan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Demikian prinsip sahabat, prinsip yang sangat mulia. Maka qala fa'aqulu fi nafsi dan aku bertanya dalam hatiku hal harraka syafataihi biraddi salami amla apakah Rasulullah akan menjawab salam ataukah tidak? Bertanya Ka'ab bin Malik di dalam kalbunya. Ternyata Rasulullah tidak menjawab salamnya. Ternyata Rasulullah tidak menggerakkan bibirnya untuk menjawab salam dari sahabatnya Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Tumma usalli qariban, tidak putus asa. Ya. Ka'ab bin Malik masih berupaya terus mendekati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Usalli qariban minhu aku melakukan salat di sisi Nabi, di sebelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wa usariquhu an-nazar. Kemudian aku mencuri-curi pandang kepada beliau. Usarik dari sariqah, yasraku, yasriku. Mencuri-curi pandang kepada Nabi. Fa idza aqbaltu ala salati nazara ilayya. Jika aku sedang menghadap sholatku, ya konsen melakukan sholat, maka Nabi memandang aku. Nabi melihat. Wa idza iltafattu nahwahu namun jika aku memandang kepada Nabi a'rada alayya Nabi ber, berpaling dariku. Demikian. Hatta idza qala dzalika alayya min jafwatil muslimin sampai berlangsung dalam waktu yang panjang. Ya, kita tahu sampai berapa hari? 50 hari, satu bulan lebih. Ka'ab bin Malik dan dua sahabat yang lain ini disikapi oleh Nabi dan kaum muslimin, tidak diajak bicara, tidak dijawab salam, ya. Demikian dingin kaum muslimin terhadap mereka. Ya apa? Berat, ya. Kemudian berlalu waktu yang panjang kepadaku sikap dari sikap keras kaum muslimin dari sikap keras kaum muslimin. itu hatta tasawwartu jidara haiti Abi Qatada hingga aku berjalan menyusuri tembok dinding dari pagar kebun Abi Qatada. Jidar ha'it ha'it itu kebun. Ya, jidar itu temboknya. Sehat Eh, kebun mereka dipagari. Maka Ka'ab bin Malik menyusuri Naam pagar tembok dari kebunnya Abu Qatada wa ibnu ammi wa nasi ilayya dan beliau Abu Qatada ini adalah anak dari pamanku yakni sepupu sepupu Ka'ab bin Malik Abu Qatada sahabi sahabat yang mulia Abu Qatada Wahabun nasilai dan beliau adalah orang yang sangat aku cintai. Abu Qatada adalah orang yang sangat aku cintai. Demikian kata Ka' bin Malik. Fasallamtu alaihi. Kemudian aku pun menyampaikan salam kepadanya. Fawallahi ma radda alaihi salam demi Allah Abu Qatada tidak membalas salamku. Berbiasa. Orang dekat ini, ini bukan orang jauh. Ini orang dekat, sepupunya. Dan yang akrab, paling dicintai oleh Kak bin Malik. Salamnya tidak dijawab. Fakultulahu. Maka aku pun memberanikan diri untuk berkata kepada Abu Dijawab, diberikan salam, tidak jawab salam. Sudah, langsung saja. Menyampaikan isi hatinya ingin mengeluhkan keadaan dirinya. Demikian merasa berat. Faqala ya Aba ya Aba Qatada anshuduka anshuduka billah wahai Abu Qatada demi Allah aku berkata ini atas nama Allah subhanahu wa taala hal ta'lamuni ta uhibbullah wa rasulah sallallahu alaihi wasallam apakah engkau benar-benar tahu Apakah engkau benar-benar mengenalku dan tahu tentang kondisi aku bosnya? aku ini benar-benar seorang yang mencintai Allah dan Rasulnya? Artinya dia ingin menyampaikan bosnya dia seorang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Demikian kata Kaab bin Malik. Fasakata. Ternyata ditanggapi dingin oleh Abu Qatadah. Masih saja. Diam Abu Qatada tidak menjawab. Ya, mending jawab. Diam ini bikin orang semakin penasaran dan galau pikirannya. Fakala fa'udtu fa'ansyadtuhu fasakata. Kemudian aku kembali mengulangi, mengucapkan anshudu kabillah. Ya Bakotada, apakah kamu tahu benar-benar bahwasanya aku ini orang yang mencintai Allah, seorang hamba yang mencintai Allah dan Rasulnya? Kembali Abu Qatada hanya diam. Tidak ada satu kata pun keluar dari bibirnya. Fa'udtu fa'ansyattuhu. Kembali. Ka'ab bin Malik mengulangi sebanyak tiga kali. Diulangi lagi. Faqala maka jawaban yang keluar dari Abu Qatada dia menyatakan Allah wa Rasulullah alam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Fafadat ainaya, fafadat ainaya. Maka ketika mendengar jawaban itu, meneteslah air mataku. Keluarlah mengalir air mataku. Menangis. Ka'b bin Malik. Watawallaitu hatta tasawwartul jidar kemudian aku pun beranjak pergi berpaling darinya dan menyusuri dinding atau pagar dari kebun Abu Qatada tersebut kembali beliau fabainama au fabaina ana amshi fi suqil Madinah maka tatkala aku sedang berjalan di pasar kota Madinah إذا nabatiyyun min nabati ahli syam mimman qadima bit ta'am yabi'uhu bil madinah yaqul tiba-tiba ada seorang pedagang dari negeri Syam yang dia itu dari pedagang-pedagang yang datang sengaja datang membawa bahan makanan ke kota Madinah untuk dijual. Ini dari orang-orang dari negeri Syam datang ke kota Madinah untuk menjual makanan. Dan juga demikian sebaliknya, penduduk Makkah Madinah demikian mereka berdagang ke negeri Syam. Itu sudah biasa mereka lakukan sejak dulu. Qala dia menyatakan Man yadullu alayya Ka'ab ibn Malik Siapa yang bisa Memberitahu aku Mana yang namanya Ka'ab bin Malik dia bertanya kepada orang-orang di pasar situ, siapa yang tahu tentang Ka'ab bin Malik? Qala fatafiqad nasu yushiruna lahu ilayya hatta ja'ani. Maka dengan segera manusia yang berada di situ kaum muslimin menunjuk kepada beliau mengisyaratkan kepada pedagang ini untuk naam datang kepadaku. Ini menunjuk tentang aku, mengarahkan kepadaku. Hatta ja'ani hingga dia pun datang menghampiriku. Pada fa'ilaya kitaban min malikin min maliki ghassan. Kemudian orang ini langsung menyerahkan sepucuk surat dari Raja Ghassan. Dari Raja negeri Ghassan. Wa kuntu katiban dan aku ini seorang yang bisa membaca. Ya, baca tulis bisa. Faqara'tuhu. Aku pun membaca isi surat tersebut. Faidah fihi ternyata isinya adalah sebagai berikut. Amma ba'du. Amma ba'd. Fa innahu qad balagana anna sahibaka qad jafaka. Sungguh telah sampai berita kepadaku bahwa temanmu itu siapa? itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersikap keras kepadamu, telah memboikotmu. Nah, walam yaj'alka Allahu bidari hawan wala madya'ata dan sungguh Allah Subhanahu wa taala tidaklah menjadikan kepadamu suatu negeri yang hina, tempat yang hina dan sia-sia. Artinya Allah tidak menghinakan engkau dan juga Allah tidak menyia-nyiakan engkau di tempat itu. Fa'alhaq bina atau eh, falhaq bina nuwasika maka ayo bergabung bersama kami maka kami akan memberikan tempat padamu kami akan naam uh, membantumu Demikian ajakan dari Malik Ghassan. Ini juga ujian tentunya bagi Ka'ab bin Malik. Ya, kalau dia seorang yang tipis imannya, yang kurang naam keyakinannya kepada Allah dan Rasulnya, kalau dia bukan seorang yang benar-benar mencintai Allah dan Rasulnya dengan cinta yang tinggi, maka pasti dia akan menerima tawaran ini. Sudah. Daripada susah-susah di sini, sudah ke sana enak. Saya sudah diajak, mau disambut, dihargai, ya, diberi tempat, apalagi. Tapi tidak demikian para sahabat. Sekali lagi ini menunjukkan kuatnya iman mereka kepada Allah dan Rasulnya. Keyakinan yang benar-benar kokoh, iman yang benar-benar tinggi yang ada pada para sahabat. Tidak mudah terbuai dengan ajakan-ajakan dan rayuan-rayuan dunia. Tidak. Namun mereka adalah orang-orang yang selalu mencari keridoan Allah dan Rasulnya. Keridoan, kecintaan Allah dan Rasulnya itu segala-galanya bagi mereka. Itu sahabat. Maka, Qala Fakultu hina qara'tuha maka aku pun berkata setelah aku membaca isi surat tersebut aku berkata wa hadhihi aidan minal bala ini juga termasuk bala musibah bagiku surat ini juga termasuk bentuk musibah kepadaku fatayammamtu biha at-tanura Tuha maka aku pun menghidupkan at tempat pembakaran kemudian aku membakar surat tersebut. ini yakni Tuha Sudah dibakar selesai daripada mengganggu ya sudah bakar saja. Nah. Qala hatta idza madat أربعون من khamsina واستلبس al-wahyu hingga berlalu 40 hari dari 50 hari beliau diboikot oleh Nabi SAW dan kaum muslimin sudah berlalu 40 hari kurang 10 hari wastalbasa al-wahyu kemudian wahyu terlambat turun istalbasa yakni abta'ah jadi wahyu belum belum juga turun. Nah, wahyu belum turun untuk memutuskan urusan perkara dari Ka'ab bin Malik ini. Idza rasulu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya'tini. Tiba-tiba datang seorang utusan Rasulullah SAW. Rasulullah mengutus seorang utusan kepada Ka'ab bin Malik. Untuk apa? Ada sebuah perintah faqala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruka an ta'tazila imra'atak. Utusan ini berkata kepada Ka'ab bin Malik, sungguh Rasul sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kamu untuk menjauhi istrimu. Ya, sudah disikapi keras, sekarang disuruh menjauhi istrinya. Nah, kalau kita mungkin uh sadis sekali ya. Ya. Iya. Kita pakai perasaan. Ini tidak. Kaab bin Malik para sahabat juga demikian. Para sahabat juga demikian. Yang diutus pun melakukan perintah Nabi. Tahu. Karena dia yakin itu benar. Nah, langsung dia sampaikan kepada Kaab bin Malik. Nah. Fakultu. Utalliquha amada af'al. Maka aku pun bertanya kepada sang utusan tadi. Apa yang harus aku lakukan? Apakah harus aku harus menceraikan dia, istriku ini? Atau apa yang harus aku lakukan? Bertanya, minta kejelasan. Menjauhi ini maksudnya apa? Apa diceraikan atau tidak? Atau sekedar menjauhi saja? Fala la bal i'tazilha fala taqrabannaha. Tidak, tidak perlu dicerai. Cukup engkau menjauh darinya, jangan mendekati dia. Nah, punya istri tapi tidak boleh dekati. Ya, berat. Wa arsala ila sahibayya bimisli dalika. Kemudian Rasulullah juga mengutus seorang utusan atau mengutus utusan kepada dua sahabatku lagi. Ya, dua sahabat yang juga tidak ikut perang. Yang juga diboykot oleh Nabi SAW dan kaum muslimin. Semisal dengan yang disampaikan kepadaku. Yang menyampaikan juga demikian. Men, kamu hendaknya menjauh dari istrimu. Fakultu limraati maka aku pun berkata kepada istriku, ilhaqi bi ahliki fakuni indahum hatta yaqdiyallahu fi hadzal amri kemudian aku berkata hendaknya kamu pulang dulu ya ke keluargamu, pulang ke orang tuamu, fakuni indahum kamu tinggal di sana hatta Allahu fi hadzal amr hingga Allah memberikan keputusan dalam permasalahan ini. Nah, menafi Rasul. Sudah, pulang sana. Fajat imra'atu Hilal bin Umayyah. Maka datanglah istri dari Hilal bin Umayyah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istrinya datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat lahu maka sang istri ini, sang wanita ini istri dari Hilal bin Umayyah menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inna Hilal ibnu Umayyah syaikhun da'i'un laisa lahu khadimun fahal takrahu an akhdumahu ya Rasulullah sungguh Hilal bin Umayyah beliau adalah seorang yang telah tua sudah tua umurnya dan seorang yang da'i yakni dhaif seorang yang telah lemah sudah nggak kuat lagi lemah artinya butuh bantuan butuh ada yang melayani dia laisa lahu khadim dan dia tidak memiliki pembantu kecuali istrinya saja ini. Apakah kamu tidak senang, kamu benci kalau aku melayaninya? Nah, dan di sini juga kita melihat bagaimana istri-istrinya para sahabat, istri yang terdidik di atas al-ilmu, di atas sunnah, di atas iman, tauhid. Istrinya tidak kemudian udahlah biarin Rasulullah ini saya tidak mau tahu pokoknya saya suami saya kok tidak demikian masih datang kepada Rasul minta izin nah, ini istri yang begini bagus ya tahu tentang pentingnya al iman wal ittiba wal ruju' ila ahli ilm kembali kepada para ulama wanita yang salehah itulah para sahabiat meminta izin kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam la. Maka Nabi menyatakan la. Artinya saya tidak benci, ya tidak mengapa. Nabi mengizinkan. Demikian Nabi. Seorang yang penuh dengan rahmah, sayang kepada umatnya, tidak kemudian wah sudah jangan. Nah, Nabi mengizinkan. Walakin la yakrabannaki. akan tapi jangan sekali-kali dia mendekati kamu. Artinya jangan dia nah bergaul denganmu. Jangan. Dilarang oleh Nabi SAW. Kalau sekedar melayani dia, melayani dalam urusan-urusan makan dan seterusnya, ya selain dari hubungan suami istri, itu nggak boleh. Dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fakalat innahu wallahi maka si istri ini si wanita ini istri dari Hilal bin Umayyah Innahu wallahi sungguhnya dia demi Allah ya Rasulullah ma bihi min harakatin ila syai'in dia tidak bergerak sedikit pun. Yani hanya terdiam saja. Nah, di rumahnya tidak bisa bergerak. Lemah dia. Wallahi ma zala yabki mundu kana min amrihi maka na ila yaumihi hada demi Allah suamiku ini yakni Hilal bin Umayyah senantiasa menangis terus dalam keadaan menangis terus sejak perkara ini menimpa dia ketika dia diboikot oleh Nabi dan kaum muslimin hanya menangis di rumahnya saja terus menerus menangis sedih sampai hari ini demikian Qala faqala li ba'du ahli, maka Ka'ab melanjutkan, maka berkatalah sebagian keluargaku. Ya, demikian keluarganya masih memberikan saran-saran kepada Ka'ab bin Malik. Nah, berikan saran kepada dia. Lau ista'zanta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi imra'atik, faqad adina li imra'ati Hilal bin Umayyah an dimahu. Nah, kalau seandainya kamu wahai Ka'ab meminta izin kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan istrimu ini, kamu minta izin untuk dia tetap melayani engkau. Maka sungguh Rasulullah telah mengizinkan istrinya Hilal bin Umayyah. Ya, setelah mendengar bahwasanya istri dari Hilal bin Umayyah diizinkan untuk tetap melayani suaminya, maka sebagian keluarga dari Ka'ab bin Malik mengusulkan kepada Ka'ab untuk meminta izin lagi agar istrinya tetap bisa melayani. Ya, melayani dia. Fakultu la asta'zinu fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yudrini ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنته فيها وأنا رجل شاب maka aku menyatakan aku tidak akan minta izin kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam urusan istriku ini. Dan aku pun tidak tahu apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadaku jika aku nanti meminta izin kepada beliau. Sementara aku ini seorang laki-laki yang masih muda, kuat. Iya. Kalau Hilal seorang yang telah tua, lemah. Saya beda. Nah, saya ini masih kuat masih muda. Sehingga dia memutuskan untuk tidak meminta izin kepada Rasul SAW dalam urusan istrinya ini. Bersabar dia. Qala bisa bidzalika asyra layalin fakamula lana khamsuna lailatan min hini naha an kalamina maka kemudian sudah setelah itu bersabar beliau berlalu ya setelah diboikot istrinya disuruh pulang ya dijauhi nah sudah berlalu sampai 10 malam maka lengkaplah 50 malam 50 hari sejak Naam naha an kalamina sejak Nabi SAW melarang kaum muslimin untuk berbicara dengan kami. Sudah 50 hari. Tsumma salat al fajri sabah khamsina lailatin ala zahri baitin min buyutina. Kemudian aku pun menunaikan sholat subuh. Di pagi hari, hari ke-50. Di belakang rumah dari rumah-rumah kami. Ya, di masjid di belakang rumahnya. Fabaina ana jalisun alal hal. Maka tatkala aku sedang duduk dalam kondisi demikian alal hal ini dalam keadaan sedih ya naam e, menyesal masih menyesal sedih hatinya sempit dalam keadaan demikian naam fa bainama ana jalisun ala al halil lati zakara Allah taala minna yang Allah sebutkan dalam ayat ya Allah sebutkan Naam hatta idza daqat alaihimul ardu bima rahubat sampai mereka hati mereka itu sempit serasa bumi ini sempit bagi mereka. Allah sebutkan tentang kisah tiga orang sahabat ini. Qala Qad daqat alayya nafsi wa daqat alal ardi bima rahubat telah sempit jiwaku ini dan benar-benar bumi ini terasa sempit bagiku. Sami'tu sauta sarihin au fa'ala sal'in. Tiba-tiba aku mendengar suara orang yang berteriak, sarih au sarih. Sarih ini orang yang menjerit, yang berteriak. Aufa ala sal'in, yakni di atas bukit Salak. Yaqulu bi'a'la sautihi. Dia berkata dengan suara yang keras. Ya Ka'ab ibn Malik. Absir, Wahai Ka'ab bin Malik. Bergembiralah. Faharartu sajidan. Maka ketika mendengar suara itu langsung aku tersungkur jatuh. Sujud. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa araftu annahu. Qad ja'a farajun. Dan aku benar-benar yakin. Bahwa telah datang solusi atau jalan keluar dalam permasalahanku ini. Nah, fa'adina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nas bi taubatillah au fa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nas bi taubatillah azza wa jalla alaina hina shalla salatal fajr maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai mengumumkan kepada kaum muslimin tentang taubat Allah Subhanahu wa taala kepada kami. Jadi Allah memberikan taubat kepada kami bertiga. Ketika beliau melakukan salat subuh. Pada haban nas yubashirunana maka datanglah manusia untuk memberi selamat kepada kami. Ya, memberikan ucapan selamat, bergembira. Pada haba qibala sahibayya mubasyaruna atau mubasyirun maka mereka pun juga pergi ke kedua temanku yang ada di rumah mereka untuk juga memberikan ucapan selamat dan kabar gembira tersebut waraqada rajulun ila farasan waraqada rajulun ilayya farasan wasa'a sa'in min aslama qibali wa aufa ala al-jabal dan ada di antara kaum muslimin di antara sahabat yang menunggangi kuda untuk datang kepadaku bersegera datang untuk menyampaikan ucapan selamat ya ucapan bahagia wasa'a sa'in dan juga yang lainnya nah sa'a dia jalan dengan cepat untuk menyampaikan itu, datang kepadaku. Dan juga ada yang naik ke bukit untuk memberikan menyampaikan ucapan selamat itu kepadaku. Wa kana sautu asra'a minal faras. Bahkan suara dari orang yang berteriak itu di atas bukit itu lebih cepat daripada yang menunggangi kuda. Artinya kaum muslimin benar-benar bahagia menyambut ya keputusan dari Allah Subhanahu wa taala yaitu memberikan taubat kepada Ka'ab bin Malik. Demikian kaum muslimin. Nah, dan di sini juga tentunya dan disunahkan yang seperti ini ketika seorang atau saudara kita dia naam uh, mendapatkan sesuatu yang bahagia terkait dengan urusan dunia ataukah urusan akhirat, urusan agamanya, maka tidak mengapa kita mengucapkan itu, mengucapkan kalimat-kalimat yang membuat dia senang, membahagiakan dia, mengucapkan selamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan naam barakah kepada apa yang kamu raih. Naam dan seterusnya. Barakallahu fikum. Qala Falamma ja'ani alladhi sami'tu sawtahu yubashiruni naza'tu lahu thawbayya fakasautuhuma iyyahu bibisharatihi, maka tatkala datang kepadaku orang yang aku telah dengar suaranya memberikan kabar gembira kepadaku naza'tu lahu thawbayya maka aku pun melepaskan pakaianku fakasautuhuma iya bibisyaratihi kemudian aku kenakan pakaianku itu kepada dia Nah, aku pakaikan kepadanya disebabkan kabar gembira yang dia sampaikan. Wallahi ma amliku ghairahuma yauma demi Allah aku tidak memiliki dari kedua selain dari kedua pakaian tadi yang aku kenakan. Yauma idin wasta'artu saubaina wasta'artu thawbaini falabistuhuma wa antalaqtu atammamu Rasulullah sallallahu atammamu rasulallah sallallahu alaihi wasallam yatalaqani an-nasu fawjan fawjan yuhanni'unani bitaubati maka aku pun kemudian meminjam pakaian yang lain dua pakaian dua baju kemudian aku memakainya dan aku pun berangkat menuju Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dalam perjalananku ya perjalanan menuju Nabi ya talakkanin nas manusia menjumpai aku jadi mendatangi aku di sepanjang jalan menuju Rasul sallallahu wasallam mereka datang faujan faujan satu kelompok satu kelompok datang yuhanni unani memberikan salam ya, keselamatan, memberikan naam ucapan selamat kepadaku ditaubah dengan adanya taubat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini besar. Taubat dari Allah langsung Allah memberikan taubat kepada hambanya ini. Wa yaquluna mereka mengatakan kepadaku litahnaka Taubatullahi alaik. Bergembiralah kamu, senanglah kamu dengan taubat Allah kepadamu hai Ka'ab. Hatta daqaltul masjidah hingga aku pun masuk ke dalam masjid. Faida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun haulahu annas. Dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang duduk dan nam dikelilingi oleh manusia. Ini para sahabatnya. Qala faqama Talha ibnu Ubaidillah radhiyallahu anhu yuharwilu hatta fafahani wa Tiba-tiba bangkitlah Talha, Talha bin Ubaidillah, sahabat yang mulia, radhiyallahu anhu. Yuharwil dia berjalan cepat, berdiri dan bersegera hingga dia mendekatiku. Jadi bangkit dan segera mendekati. Ya, mendekati Nabi uh, mendekati Ka'ab bin Malik dengan begitu cepat hingga dia menyalami aku dan mengucapkan selamat kepadaku. Wallahi maqama qama rajulun minal muhajirin ghairuhu. Demi Allah, tidak ada yang berdiri dari kaum muhajirin selain dari Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Fakana Ka'bun la yansaha li Talha dan Ka'ab tidak pernah lupa apa yang dilakukan sikap yang begitu baik dan terpuji yang dilakukan oleh sahabat Talha bin Ubaidillah. Nah, qala Ka'ab falamma sallamtu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala wa huwa beruku wajhu minas surur maka tatkala aku mengucapkan salam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan terlihat atau nampak terlihat pada wajahnya kegembiraan abshir bi khairi yaumin marra alaika mundu waladatka ummuk Rasulullah menyatakan kepada Ka'ab bin Malik. Bergembiralah dengan hari yang penuh bahagia, hari yang penuh kebaikan yang telah melewati engkau wahai Ka'ab sejak engkau dilahirkan oleh ibumu. Ini hari yang penuh kebaikan. Itu apa? Dia mendapatkan taubat dari Allah Subhanahu wa taala. Fakultu amin indika ya Rasulullah Amin endillah. Apakah ini dari engkau wahai Rasulullah? Ataukah ini wahyu dari Allah? Qala la bal min endillahi azza wajal. Maka Nabi menyatakan tidak. Bahkan ini adalah kabar berita gembira datang dari sisi Allah azza wajal. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza surra istanara wajhu hatta kana wajhahu qit'atu Kamarin dan Rasulullah SAW biasanya kalau beliau sedang bahagia, sedang bergembira, maka wajahnya naam bercahaya, cerah sampai seakan-akan nampak pada wajahnya potongan dari bulan. Wakunna naarifudali na'rifu minhu dan kami pun mengetahui hal itu. Kami sudah faham. Ya, kami para sahabat paham tentang kondisi Rasulullah kalau sedang sedang bergembira bagaimana wajahnya? Kalau beliau sedang naam senang atau sedang marah tidak senang bagaimana wajah beliau? Sehingga sudah paham, ngerti para sahabat. Baik. Masih tersisa sedikit dari kisah ini, insya Allah kita akan lanjutkan pada kesempatan berikutnya biiznillah taala. Dan nanti kita akan menyebutkan beberapa faidah-faidah yang lain sebagai tambahan dari apa yang telah kita sebutkan insyaallah taala. Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته